Dengan meninggalnya antum di Fatahillah. Hah? Sebentar, sebentar. sebagai yang benar. Ap apakah dengan meninggalnya, oh meninggalkannya antum di Masjid Fatahillah menunjukkan? Saya jawab.